menyaksikan kemahatunggalan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala azza wa Wali Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nubuwwati wa risalah dan juga mereka menyaksikan atau bersaksi akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wa tanziluhu. Dan mereka juga mengetahui roh mereka dengan sifat-sifat yang telah disebutkan ya, yang telah disebutkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an yang diturunkan olehnya. Au dalam biha rasul beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tentang Allah Subhanahu Wa Taala min ghairi tashbihin li makhlukatihi tanpa menyerupakan ya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya wala takid dan tanpa bertanya kaifa tanpa bertanya bagaimana sifat Allah wala ta'til dan tanpa meniadakan sifat dari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasul membalikkan makna yang sesuai dengan makna yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya SAW. Wala tabdil dan juga tidak mengganti sifat Allah dengan sifat yang lainnya. Wala tabdil dan tidak juga menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dia Allah Subhanahu wa taala tidak seperti segala sesuatu, ya. Segala sesuatu tidak mungkin menyerupai Dia Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini merupakan ayat ya, landasan pokok ya di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ya tidak me, apa, serupa dengan apapun. Di sini menafikan penyerupaan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan apapun. Wa basir dan ya Allah Subhanahu wa taala atas kami yaitu kewajiban kita ini semua untuk menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun syariat-syariat yang diturunkan pada Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan dalam bab ini juga apa kuat dalam hujjah wasil ilmu sangat luas ilmunya ya tapi qadr dan kedudukannya ya sangat mulia ya, di hadapan para manusia di zamannya ketika itu muhaddisul haram al maki dia juga termasuk dan salah seorang ya ulama hadis ya yang terkenal dari wilayah al-haram al maki yaitu dari wilayah Mekah ya, tanah Mekah Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang beliau tentang Sufyan bin Uyainah. Laula Malik wa Sufyan lada ilmul Hijaz. Seandainya tidak tidak ada Malik ya. Itu maksudnya adalah Imam Malik dan Sufyan, maksudnya adalah Sufyan bin Uyainah. Lada ilmul Hijaz, maka akan sirna akan hilang ilmu yang ada di daerah Hijaz ini. Tuh biar Allah salat salah ta'alfin Beliau meninggal dunia di kota Mekah ya, pada tahun 168 Hijriah. Sufyan bin Uyainah mengatakan di dalam masalah manhaj ini yaitu manhaj terutama manhaj asma wa sifat bagaimana kita mensifati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kullu ma wasafa Allah taala bihi nafsahu bi kitabihi Fatasiruhu tilawatuhu wa sukutu Beliau mengatakan setiap apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam kitabnya. Ya. Fatasiruhu tilawatuhu maka penafsiran sifat-sifat tersebut yang ada di dalam kitab Allah itulah bacaannya. Jadi ketika kita membaca ya itulah tafsirannya. Ya, itulah tafsirannya. tidak boleh mentakwil terlalu jauh ya. Tidak boleh kemudian kita mentafsirkan nama-nama Allah ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan tafsiran apa yang diinginkan oleh Allah atau diinginkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Karena ya apa yang kita baca yaitu tafsirannya. Apa yang kita baca berkenaan dengan ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat وآل Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa ala hada daraja salaf wal a'immatul khalaf radhiyallahu anhum wa kulluhum muttafiqun ala al-iqrar wal imrar wal isbat bima warada min as-sifat fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrud li ta'wilihi wa qad umirna bil iktifa'i bi athari ibtidai bimanarihim. Dan begitulah kata Syekh Abdul, eh, Abdul Qadir al dan begitulah jalannya para salaf. Para imam-imam terkemuka, baik imam yang terdahulu atau imam yang datang radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi mereka semua. Wa kullu mutafiqun, seluruhnya mereka bersepakat ala ikrar. Mereka bersepakat untuk menetapkan wal imrar wal ya dan mengikuti serta menetapkan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran Karim ataupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbai ta'arudin ditakwili tanpa mereka masuk kepada takwil kepada apa? penyelewengan makna dari makna aslinya. Takwil ini adalah penyelewengan makna dari makna aslinya. Wa qadumirna bil iktifai li dan kita telah diperintahkan ya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi SAW untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti jalan-jalan mereka, yaitu jalan para salafus soleh, wajib tidak dimana mana dan kita juga diperintahkan untuk ya mengambil petunjuk dari apa? Dari jalan mereka. Wahadzarana Rasulullah Sallallahu Ketahuilah bahwa inna kulla bid'atin karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan ini hadis ini sudah berlalu kita telah membahasnya bahwa jelas ya Nabi saw merupakan apa? Ini merupakan pencederaan terhadap kesempurnaan agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini. Jika ada kemudian datang setelah adanya kesempurnaan, berarti agama ini telah kurang. Kalau agama ini telah kurang, eh, eh, eh, agama ini sudah masih kurang, sedangkan ketika kita mengambil sesuatu yang baru di dalam agama ini dan kita masukkan ke dalam agama ini sama saja meskipun kita tidak mengatakannya sama saja kita mengatakan atau seperti kita mengatakan dan meyakini bahwa agama ini kurang agama ini perlu renovasi perlu inovasi perlu hal-hal yang baru yang dimasukkan di dalam agama ini nasallallahu alaihi wasallam itulah ya tidak kita inginkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mentahdir, telah memperingatkan umat ini dari bahaya perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama Islam ini. Nah, wakala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang mulia telah mengatakan Hal itu telah cukup bagi kalian. Artinya telah mencukupi dalam agama ini jika kita hanya mengikuti petunjuknya saja, mengikuti apa yang telah disabdakan, disampaikan oleh Rasul SAW kepada kita yang telah sampai kepada kita maka kita ikuti dan jangan kemudian kita berbuat-buat sesuatu yang baru maka itu telah cukup di dalam agama ini. Wafat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan Umar bin Abdul Aziz mana engkau ya haitsu waqafal kau, di mana kau berhenti Kau dimaksud di sini adalah di mana dahulu para sahabat di mana dahulu para salafus soleh berhenti berhentilah kau ketika mereka berhenti berhentilah kau di tempat mereka berhenti di tem berhentilah kau di dalam permasalahan di mana mereka berhenti Batin innahum an ilmin waqafu karena mereka itu berhenti di atas ilmu mereka berhenti di atas ilmu sini para jamaah ya. Jadi anjuran dari Umar bin Abdul Aziz untuk kita berhenti sebagaimana mereka berhenti dalam syariat ini bukan berarti mereka kemudian adalah tidak melakukan apa-apa, kemudian mereka tidak mengetahui apa-apa tentang syariat tidak. Mereka berhenti di sini berhenti karena ilmu. Karena mereka mengetahui. Ketika mereka mengetahui bahwasanya sesuatu itu tidak diajarkan di dalam Islam, karena ini di atas dasar ilmu tidak melakukan sesuatu tersebut dan tidak memasukkan sesuatu tersebut di dalam agama. Wakala Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, Al Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, Alaihi bi athari man salaf fa rohokan nas." Hendaklah kalian berpegang berpegang teguh dengan kata ya, dengan petunjuk-petunjuk dari kaum salaf. Fa in rohokan nas, walaupun manusia banyak mencela walaupun manusia banyak menantangmu ataupun mengusirmu. Wa iyyaka wa arwa'ar-rijal dan jauhilah darimu ya pendapat-pendapat manusia. Wa in zahrafu laka bil qaul walaupun pendapatnya itu indah, walaupun pendapatnya itu seakan-akan luar biasa. Jauhi pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat mereka. Itulah ya pendapat dari apa apa perkataan dari para ulama salafus saleh bagaimana mereka berpegang teguhnya dengan azab, berpegang teguhnya dengan hadis, berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an. Bagaimana mereka berpegang teguh ya dalam penafsiran Al-Qur'an ataupun hadis dikembalikan kepada orang-orang para pendahulu-pendahulu mereka. Wa min aqaidi salafus saleh dan di antara akidah, akidah salafus saleh adalah pernyataan mereka Al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan wa aqad wa aqdun bil qalbi wal janan wa anna al-iman yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil isyan. Di antara akidah salafus saleh yang mereka berpegang teguh di atasnya adalah pernyataan mereka bahwa Wa min aqaidis salaf ya. Ini ya, atau ini kita pegang teguh. Jadi iman itu terdiri dari tiga hal pada zaman. Iman itu terdiri dari tiga hal, mencakup lisan, mencakup hati, mencakup amal perbuatan. Dan iman bisa bertambah dan bisa ber, berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan ketaatan atau ya amalan-amalan ketaatan serta berkurangnya dengan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat. Wa min aqaidis salaf dan di antara akidah mereka kaum salaf adalah anna khaira syarra bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Bahwasanya kebaikan dan keburukan itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan qada dan qadarnya Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin laisa syarru bi amrihi ta'ala. Akan tetapi ingat bahwa keburukan itu bukan hal yang diperintahkan oleh Allah, bukan hal yang disenangi oleh Allah. Karena yang kurbatuhum kulluhu bi amrillah sebagaimana ya sebagian dari mereka mengatakan seluruhnya itu adalah Kita akidah sunnah wal jamaah, akidah salaf. Manusia itu tidak tidak terpaksa. Ya. Kehidupan manusia, keberadaan manusia di dunia ini tidak terpaksa. Yahtar af'alahu wa aqaidahu. Mereka itu bisa memilih apa yang akan dilakukan oleh mereka, oleh manusia dan bahkan mereka memilih keyakinan-keyakinan mereka. Wa yastahiqul iqam min tawakkal hasabi ikhtiyarihi maka dengan itulah manusia itu juga memiliki ya bisa mendapatkan ikhob, mendapatkan siksa atau mendapatkan pahala sesuai dengan pilihannya. Wahwa bin amri wan nahi. Dialah manusia sesungguhnya diberi hak pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam eh, perintah dan, dan larangan. Jadi Allah Subhanahu wa adalah larangan kitabul khas wal alam wa taiban aw wa kana thabitan kitab wa sunnati wa ijma'i wa di antara akidah kaum salaf adalah mereka itu tidak mengkafirkan salah seorang pun dari kaum muslimin dengan sebab melakukan dosa walaupun dosa yang dilakukannya itu adalah termasuk dosa besar mereka tidak sembarangan untuk mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Illa tidak jahada syai'an makruman min ad kecuali jika orang yang apa? Orang yang melakukan dosa besar itu adalah termasuk orang-orang yang jahada syai'an makruman min yaitu yang mengingkari ya permasalahan yang sudah maklum, permasalahan yang sudah umum, permasalahan yang sudah diketahui ya oleh orang-orang berilmu atau orang-orang yang awam ya ya'lamuhul khas wal am yang diketahui oleh ya apa orang berilmu ataupun orang yang am seperti seseorang mengingkari kewajiban sholat sholat semua mengetahui ya baik orang yang berilmu orang yang bisa ngaji ataupun orang yang tidak bisa ngaji tahu bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka barang siapa yang mengingkari sholat mengingkari kewajiban sholat maka dia kafir kan dia kafir. Nah, yang dengan mudahnya, dengan gampangnya mengkafirkan seorang muslim. Meskipun orang muslim tersebut dalam melakukan dosa besar, katakan. Maka ketahui lagi ini bukan termasuk ya dan ya, orang yang berakidah harus nama jamaah, bukan termasuk orang yang berakidah salah. Ini adalah termasuk orang-orang yang berakidah khawarij. Khawarij adalah orang apa? Orang yang selalu ya keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan selalu mengkafirkan orang-orang muslim disebabkan mereka melakukan dosa. Disebabkan mereka melakukan dosa, ya terutama dosa dosa dosa besar. Dosa besar para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu sunnah wal jamaah dosa besar memang ada dua. Ada dosa besar yang mukafirah, ya. Ada dosa besar yang baik mukafirah. Ada dosa besar yang orang yang melakukannya itu keluar dari agama Islam, ya. keluar dari agama Islam seperti apa? syirik. Ya. Orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia keluar dari agama Islam. Dan dia kalau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan syirik, maka Allah mengancam tidak akan diampuni dosanya dan dia kekal di dalam api api neraka. Ini disepakati oleh para ulama. Mukafir. Ada dosa-dosa yang tidak mukafir, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam meskipun dia melakukan berzina, minum khamr, ya. Tiga contoh ini merupakan dosa besar, ya. dosa besar. Ya. Orang yang melakukan zina, maka dia melakukan dosa besar. Orang yang melakukan uh, mencuri, maka dia dosa besar. Ya. Orang yang membunuh, dia melakukan dosa besar. Tapi dosa-dosa ini tidak mengeluarkan seseorang dari dari kehidupan kecuali ya, kecuali jika dia melakukan hal-hal ini dengan apa? dengan keyakinan istiqnalu, dengan keyakinan kehalalannya. Contohnya, orang ini melakukan zina dengan meyakini bahwa zina itu halal baginya. Nah, ini sudah jelas, keluar dari agama. Orang ini melakukan pencurian, ya, dengan keyakinan bahwa pencuri mencuri itu halal. Nah, ini lain, ya, beda hukumnya. Maka orang ini keluar dari agama. Ya. Orang ini melakukan pembunuhan, ya, Orang ini melakukan pembunuhan dengan meyakini proses pembunuhan itu halal, tidak mengapa. Ya. Nah ini orang ini keluar dari agama Islam. Ya, ini bedanya. Keyakinan penghalalan itulah yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Adapun ketika dia hanya melakukan saja karena mungkin melakukan itu di apa e, karena hawa nafsu dan sebagainya maka tidak sampai mengeluarkan dari dari agama Islam. Baik. Wamin apa Dan di antara wamin apa itu salafus saleh dan di antara akidah salafus saleh menyerahkan diri mereka kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa yatawassaluna ila Allah bi ta'atihi. Mereka ya meyakini kaum salaf meyakini mereka hanya bertawassul bertawasul kepada Tidak usah kemudian kita melakukan tambah-tambah makhluknya. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sendiri di dalam firman-Nya. Idza ka ibadi anni fa inni qarib ujib da'wat da'i da'an. yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun. Jika ada hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku ini dekat, fa ini qarib Puji mudah mendengar di aku senantiasa mengabulkan permohonan hamba jika ia memohon. Faliyastajibu li wal yu'minu bi maka mohonlah Bagaimana berimanlah aku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Maka Allah swt tidak taala tidak apa memerlukan perantara jika perantara yang dimaksud adalah perantara dengan makhluknya. Tidak. Yang dimaksud perantara itu adalah jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada melakukan ibadah tersebut. Insya Allah dalam pembahasan ini kita yang beriman itu yakin terhadap ayat itu. Sudah tahu, saya tahu kalau itu kalau orang e, sholat itu harus sholat waktu. Namanya kan dan itu. Untuk kita membuat keyakinan itu, Ustaz, harus bagaimana? Harus menunggu saya harus usia bulan ke depan. Itu kan di situ kan ada. Menumbuhkan keyakinan gampang sebenarnya. Salah satunya adalah kita mengimani kabar yang datang dari Ketika sudah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan sholat dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan juga bahwasanya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan muka. Bahwasanya sholat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika kita membacanya, maka keyakinan itu akan timbul menjadi satu motivasi bagi kita untuk melaksanakan sholat dengan sesungguhnya. Ini sebenarnya para jamaah intinya jadi jika kita mengimani apa yang dikatakan oleh Allah, ini juga pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas pertama kali bahwa ya pokok dari permasalahannya cara beragama kita sebenarnya bentuknya adalah keyakinan. Maka Gracias.